Dan kita masih dalam pembahasan yang menyebutkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi dalam perang Dzatur Riqa' dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang sahih dari yang ditetapkan oleh para ahli sejarah bahwa peristiwa Dzatul Riqa' terjadi setelah terjadinya perang Khandaq bahkan terjadi setelah Khaybar jadi jauh setelah peristiwa perang Uhud dan ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan pula peristiwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membeli unta Jabir radhiyallahu an yang kemudian setelah tiba di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan unta Jabir dan memberikan kepada Jabir harga dari unta tersebut. Dan telah disebutkan bahwa kejadian ini itu terjadi mendekati yakni setelah terjadinya peristiwa perang Uhud. Disebabkan karena kaitannya meninggalnya ayah Jabir radhiyallahu taala anhu yang meninggalkan anak-anak perempuan saudara-saudara Jabir sehingga Jabir radhiyallahu taala anhu ingin menikah uh, agar kemudian istrinya tersebut yang mengurusi saudara-saudara perempuannya. Lalu kemudian berkata Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar al shahir bin Kathir rahimahullahu taala wa minha hadis Jabir أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته dan termasuk di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah dalam peristiwa perang Zatul Riqa' adalah hadis Jabir. Hadis Jabir pula tentang seorang lelaki yang mana kaum muslimin mereka menahan istrinya Yani kaum muslimin menjadikan istri dari lelaki kafir ini sebagai tawanan ditangkap oleh kaum muslimin lalu dijadikan sebagai tawanan yang menyebabkan laki-laki ini marah laki-laki kafir ini marah karena dia sangat mencintai istrinya dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa istrinya adalah seorang yang dikenal sebagai seorang wanita yang wadhi'ah yakni jamilah sehingga dia merasa berat pada saat istrinya tersebut ditawan oleh kaum muslimin fahalafa maka pada akhirnya dia pun bersumpah la yuhliqanna daman fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apakah dia akan menumpahkan darah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istrinya yang dikembalikan istrinya yang akan dikembalikan dia merasa berat dipisahkan dari istrinya maka dia pun bertekad untuk membunuh siapa saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau dikembalikan istrinya faja'a lailan wa qad arsada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulaini rabi'atan lil muslimina min al adu maka datanglah laki-laki ini di malam hari yakni secara diam-diam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan dua orang dari kalangan para sahabatnya untuk menjadi Rabi'ah Rabi'ah yang dimaksud Rabi'ah yaitu eh, yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga dan biasanya Robiah ini di tempat yang tinggi ya. Agar kemudian dia bisa melihat kawasan-kawasan yang lebih rendah sehingga apabila ada musuh yang menyerang maka mereka ini dari kalangan Robiah inilah yang memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kaum muslimin tentang musuh yang menyerang tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk dua orang dari para sahabatnya untuk menjadi Rabi'ah. Ya, jadi pengintai. Jadi pengawas lil muslimin minal adu. Bagi kaum muslimin dari musuh yang dikhawatirkan akan menyerang kaum muslimin. Wahuma Abbad ibn Bishr wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhumah. Dan kedua sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi pengintai yang pertama Abbad bin Bishr dan yang kedua Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Maka mereka berdua inilah yang menjadi uh, penjaga pada malam tersebut. Sementara mereka berdua sudah sepakat ya untuk membagi malam tersebut menjadi dua bagian dalam penjagaan setengah malam pertama yang menjaga adalah Abad bin Bishr. Setelah itu malam yang berikut eh, yakni setengah malam yang berikutnya yang berjaga adalah Ammar bin Yasir. Mereka sudah sepakat. Nah, merekalah ini yang ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka sedang berjaga, maka orang kafir ini datang secara diam-diam Sementara Abbad sedang mengerjakan salat. Sambil berjaga beliau mengerjakan salat. Fadaraba Abbadan wa huwa qa'imun yusalli bisahm fanaza'ah. Maka laki-laki ini pun melemparkan panahnya kepada Abbad radhiyallahu an sementara beliau sedang berdiri mengerjakan salat. Ya, jadi dia melemparkan anak panahnya. Sementara Abbad sedang berdiri, sedang mengerjakan salat, fanaza'ahu. Dalam keadaan beliau salat, beliau melepaskan anak panah yang menancap di tubuhnya atau di bagian kakinya. Walam yubtil salatahu. Dan beliau tidak membatalkan salatnya, beliau melanjutkan salatnya hatta rasyaqahu bi thalathati ashum. Hingga laki-laki ini melemparkan tiga anak panah kepada Abbad radhiyallahu an. Falam yamsarif minha dalam keadaan Abbad tidak membatalkan salatnya, beliau melanjutkan salatnya. Masuk satu anak panah, beliau cabut. Masuk lagi satu, beliau cabut lagi. Masuk satu lagi, beliau cabut lagi. Subhanallah, sampai tiga kali. Anak panah itu masuk ke dalam tubuh beliau. Beliau tidak membatalkan sholatnya. Hatta salam. Hingga beliau mengucapkan salam. Setelah beliau selesai sholat, wa ambah sahibah. Lalu beliau membangunkan sahabatnya yang sedang tertidur. Faqala subhanallah. Maka Ammar mengatakan subhanallah halla ambahtani. Mengapa engkau tidak membangunkan aku? Faqala ini kuntu fi surah fakarihtu an aqta'aha. Kata Abbad bin Bishr, aku sedang membaca surah dan aku tidak suka memutus surah yang aku baca tersebut. Sebutkan dalam satu riwayat bahwa beliau membaca suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi beliau membaca surat tersebut dalam salatnya terkena anak panah beliau tetap melanjutkan salatnya subhanallah hadis ini adalah hadis hasan diriwayatkan oleh Ibn Ishaq Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa darah segar yang keluar dari tubuh manusia itu bukan najis. Beda halnya dengan darah haid. Darah haid najis. Namun darah segar bukan najis. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ma zala an-nasu yusalluna fi jarahatihim." Masih saja kaum muslimin mereka salat dengan luka-luka yang terdapat dalam tubuh-tubuh mereka yang mengalirkan darah. Walhasil ini masalah khilafiyah. Permasalahan khilafiyah dan masing-masing memiliki sisi pandang yang kuat yang menerangkan apakah darah itu najis atau bukan najis. Wa minha hadithu Ghawrah Ibn al-Harith alladhi hamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa qailun tahta syajarah. Dan di antara peristiwa yang terjadi dalam perang Zatul Riqa' adalah hadis Ghawras Ibn al-Harith yang berkeinginan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah ketika itu sedang tidur siang istirahat di siang hari di bawah pohon fastalla saifahu maka Ghawras bin Al-Harith menghunuskan pedangnya. Wa arada darbahu dan Ghaurath ingin menebas leher Rasul sallallahu alaihi wasallam fasaddahu Allah an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Wa hubisat yaduh dan tangannya tertahan untuk melakukan hal itu. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumih dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya fada'a ashabahu fajtama'u ilaihi lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil para sahabatnya lalu mereka berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahum anhu wa bima hamma bihi ghawrat min qatlih lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan pada para sahabat tentang keinginan Ghaurah yang ingin membunuh beliau wa ma'a hadha kullih atlaqahu wa afa anhu sallallahu alaihi wasallam namun dengan itu semua keinginan Gaurah yang hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Allah azza wajal memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Rasulullah melepaskannya dan memaafkan Gaurah sallallahu alaihi wasallam wa hadza kana fi ghazwati dzatir riqa' Dan ini terjadi dalam peristiwa perang Zatul Riqa'. Illa annaha allati ba'dal khandaq. Hanya saja yang dimaksud adalah peristiwa perang Zatul Riqa' yang terjadi setelah perang Khandaq. Sebagaimana yang telah kita terangkan ya ikhwan bahwa uh, ada sebagian para ulama berusaha untuk mengkompromikan adanya dua versi para ahli sejarah yang mengatakan perang Zatul Riqa terjadi setelah perang Uhud sebelum Khandaq pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak terjadi setelah perang Khandaq bahkan setelah Khaybar sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan terjadi dua kali ada kemungkinan terjadi perang Zatul Riqa dua kali yang pertama sebelum Khandaq yang kedua setelah Khandaq dan setelah Khaybar namun pendapat ini dilemahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan beliau menguatkan bahwa kejadian perang Badr terjadi hanya satu kali. Yaitu setelah Khaybar. Nah, dan yang lebih menguatkan adalah hadis yang disebutkan ini. Bima akhrajahu fi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه hatta idza kunna bidzati riqa' kami datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga pada saat kami berada di Datul Riqa' qala maka beliau mengatakan kunna idza ataina ala syajaratin dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kami apabila sedang melakukan perjalanan lalu mendatangi sebuah pohon yang rindang yang enak untuk berteduh di bawahnya kami tinggalkan pohon itu dan kami berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala faja'a rajulun minal musyrikin wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi syajarah. Yani setelah para sahabat meninggalkan Rasulullah beristirahat di bawah pohon rindang tersebut, maka para sahabat mereka mencari tempat sendiri-sendiri untuk beristirahat. Sehingga mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sendirian. Maka datanglah seseorang dari musyrikin yang disebutkan bahwa dia bernama Gaurath Ibn al-Harith dia datang wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sementara pedang Rasulullah alaihi salatu wasallam muallaqun bisyajarah sedang digantung di di atas pohon fa akhadha sayf laki-laki ini pun mengambil pedangnya Rasulullah fa akhtarafahu. lalu beliau menghunuskan pedangnya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ghawras mengatakan kepada Rasulullah, "Atakhafuni?" Apakah kamu takut kepadaku? Ini dalam keadaan dia memegang pedangnya Rasulullah. Siap untuk menebas lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia menebas dia mengatakan, "Atakhafuni? Apakah engkau takut kepadaku?" Qala la. Tidak. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pedang sudah ada di hadapan beliau terhunus. Apakah engkau takut kepadaku? Kata Rasulullah, tidak. Beliau tidak takut. Qala faman yamna'uka minni? Laki-laki ini mengatakan, siapa yang akan mencegahmu dariku? Yani apabila aku akan membunuhmu, siapa yang akan mencegahmu? Qala Allah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam berat yang lain bahwa uh, hal itu menyebabkan bergetarnya tangan Gauras. Bergetarnya tangan Gauras sehingga dia tidak mampu memegang uh, pedang tersebut. Yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang pedang beliau alaihi salatu wassalam. Naam, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwa orang ini datang ya orang ini datang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat maka dia berdiri di dekat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang pedang tersebut. Lalu dia mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang mencegahmu dariku? Qala Allah azza wa jalla. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Fasaqata as sayfu min yadihi." Maka jatuhlah pedang tersebut dari tangan Zawrath jatuh pedangnya. Fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengambil pedang tersebut. Faqala man yamna'uka minni? Maka Rasulullah balik bertanya, siapa yang mencegahmu dariku? Siapa yang mencegahmu dariku? Nah, dia tidak mampu mengatakan Allah. Dan dia juga tidak mengatakan ta Al-Uzza, mana? berhala-berhala yang mereka sembah? Tidak. Karena mereka tahu sesembahan mereka jauh darinya dan tidak mampu menolongnya. Nah, maka Nabi mengatakan, siapa yang mencegahmu dariku? kalah kata dia, kun ka khairi akhir. Jadilah kamu sebagai orang yang terbaik dalam mengambil pedang tersebut. Qala maka Rasulullah bertanya, atas an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi la ilaha illallah? Kata Ghaurah, la, tidak. Walakinni uahiduka alla uqatilak. Wala akunu ma'a qawmin yuqatilunak. Tidak, yani aku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi aku berjanji kepadamu, saya tidak akan memerangimu dan saya tidak akan berada dalam kelompok yang memerangimu Subhanallah. Fakallah sabila. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya, biarkan dia. Dia sudah berjanji tidak akan memerangi Rasulullah dan tidak akan berkumpul dengan kaum yang memerangi Rasulullah. Maka dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan padanya hidayah. Maka dia pun pulang bertemu dengan para sahabatnya. Lalu dia mengatakan, "Fajitukum min indi khairin nas. Sungguh aku telah datang dari sisi manusia terbaik. Aku telah datang dari sisi manusia yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akhlak Rasulullah alaihi wasallam. Tidak ada rasa takut pedang di hadapannya. Ya, karena beliau demikian yakinnya dan tawakalnya kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan kepadanya. Fatahaddadahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aghmada as-sayfa wa 'allaqah. Maka para sahabat mengancamnya, yakni mengancam ghaurat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam men menyarungkan kembali pedangnya wa 'allaqahu dan beliau menggantungkan pedangnya di atas pohon. Qala bis salati fa shalla bi ta'ifatin thumma ta'akhkharu lalu kemudian dikumandangkan salat azan salat lalu kemudian mereka mengerjakan salatul khauf Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan satu kelompok dua rakaat thumma ta'akhkharu kemudian mereka mundur wa shalla bi ta'ifatil ukhra lalu beliau salat dengan kelompok yang kedua rakaatain dua rakaat fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'u rakaat walil qaumi rakaatan sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam Ketika itu beliau mengerjakan empat rakaat dan masing-masing kelompok mereka mengerjakan dua rakaat. Ini salah satu tata cara pelaksanaan salatul khauf yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal lafdhu li Muslim. Dan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang peristiwa perang Dzatul Riqa'. Wallahu taala a'lam bis وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله